di dunia mendapatkan kebahagiaan mendapatkan ketentraman ketika mendapatkan nikmat-nikmat, mendapatkan kesenangan-kesenangan bersyukur, dan ketika mendapatkan musibah, seorang yang beriman akan bersabar menghadapinya, dan di akhirat nanti orang yang berada di atas Islam yang benar, di atas sunnah Rasulullah SAW akan mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan ini nikmat mutlaqah nikmat yang berkaitan dengan kebahagiaan yang abadi. Adapun nikmat muqayyada beliau sebutkan bahwa ini diperoleh oleh semua hamba-hamba Allah baik yang saleh ataupun yang fasik, baik yang mukmin ataupun yang kafir berupa kesehatan, berupa kekayaan. Maka ketika seorang berada di atas sunnah Rasulullah SAW mudah menjalankan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya kita banyak mensyukuri nikmat yang sangat besar ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 21 Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha' kalau bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya kepada kalian maka tidak ada satupun dari kalian yang suci dari dosa tidak ada satupun dari kalian yang bisa beramal soleh berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selama-lamanya walakin Allah yuzaki may yasha akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyucikan memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka nikmat yang besar yang yang harus kita syukuri ketika kita diberikan taufik hidayah dari Allah untuk mempelajari ilmu agama ini dan tentunya setelah kita mempelajarinya kita berusaha untuk mengamalkannya. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Majah dan hadisnya disahihkan oleh asy Al-Albani rahimahullah disebutkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu kulla yaumin ba'da salati subhi ba'da an yusallima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana di sini selalu setiap salat subuh berdoa dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa fi riwayah wa amalan salihah Ya Allah aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik amal yang diterima dan dalam sebagian riwayat Ya Allah aku memohon kepadamu amal saleh dan ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hendaknya kita mengamalkannya. Meminta kepada Allah diberikan ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang diamalkan. Apa yang kita pelajari di pondok ini, di majelis-majelis ilmu, kita berusaha mempelajarinya, memahaminya dan mengamalkannya dan kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, "Ma balagani haditsun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa amiltu bihi." Tidaklah satu hadis sampai kepadaku dari Rasulullah SAW alaihi wasallam melainkan aku akan mengamalkannya. Beginilah para imam, para salafus saleh mereka bersemangat dalam mengamalkan ilmu yang mereka telah pelajari. Begitu juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad menceritakan guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengetahui keutamaan membaca ayat kursi setiap selesai sholat lima waktu maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ma taraktuha aqiba kulli aku tidak pernah meninggalkan membaca ayat kursi setiap selesai sholat lima waktu sebagaimana dalam hadis Abi Umamah hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tentang keutamaan membaca ayat kursi setelah selesai sholat lima waktu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man qara'a ayatal kursi fi dubri kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat lima waktu maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga masuk jannah kecuali kematian ya Dan banyak kisah-kisah para as-salaf dalam mengamalkan semangat mereka dalam mengamalkan ilmu yang telah mereka pelajari. Apalagi pada hari-hari ini di mana 10 hari pertama dari Zulhijjah ini memiliki keutamaan besar sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf yang telah dipelajari semua kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari Sunan Nabi Dawud Jami' At-Tirmizi Sunan Ibnu Majah kata Rasulullah SAW ma min ayyam al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam yakni ayyamul ashr tidak ada hari yang jika seorang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 10 hari pertama Zulhijjah ini. Qalu ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, demikian pula jihad di jalan Allah?" Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji' min dzalika bi syai'. Demikian pula jihad di jalan Allah tidak bisa menandingi amal-amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah ini. Amal soleh apapun yang sangat banyak bentuknya dari puasa, sholat, bersedekah, berzakat, menuntut ilmu agama, berzikir, bertakbir, bertahlil, bertahmid, bertasbih dan kita ketahui dari setiap zikir itu ada keutamaan dalam hadis sahih seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ada risalah tersendiri menyebutkan 12 keutamaan zikir ini di antaranya zikir ini adalah ahabbul kalam ilallah zikir yang paling dicintai oleh Allah zikir ini lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada dunia dan seisinya zikir ini akan menjadi perisai dari neraka zikir ini akan menggugurkan dosa-dosa yang berzikir dengan zikir ini dengan zikir ini akan ditanamkan pohon setiap kita berzikir dengan zikir ini dengan zikir ini ketika seorang membacanya akan memiliki bunyi di sekitar arsh Allah mengingatkan Allah tentang orang-orang yang membacanya dan keutamaan-keutamaan dari istighfar bersalawat kepada Nabi SAW membaca Al-Quran dan pada kesempatan ini sebagaimana yang telah diumumkan kita akan membahas salah satu karya ulama kita yaitu Al-Imam Abu Bakar Muhammad Ibn Hussein Al-Ajurri yang karya beliau ini adalah salah satu karya yang awal-awal ya ditulis dalam pembahasan ini ya. Karena beliau wafat pada tahun 360 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 360 Hijriah. Sehingga kitab beliau ini dan kitab kitab beliau yang lainnya termasuk karya ilmiah yang pertama yang menjadi rujukan kaum muslimin ya. di mana risalah ini Tulisan beliau ini akhlak hamalatil Quran. Beliau imlakkan di Masjidil Haram di Makkah pada tahun 354 Hijriah. Sebelum wafat beliau 6 tahun sebelum wafatnya beliau rahimahullah. Kemudian Al-Imam Abu Bakar Muhammad Ibn Husain Al-Ajuri yang wafat pada tahun 360 Hijriah ini memiliki beberapa karya di antaranya akhlak al-ulama begitu juga akhlak al Quran dan disebutkan bahwa beliau tinggal di Mekah ya dalam sebagai sebagian referensi selama 30 tahun sampai beliau wafat. Beliau tidak banyak melakukan rihla namun sebagaimana kita ketahui bahwa Makkah tempat para ulama kaum muslimin menunaikan ibadah haji dan umrah maka tidaklah seorang ulama melainkan ulama tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan ibadah haji atau umrah sehingga ini dimanfaatkan oleh al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn Husain al-Ajuri untuk mengambil ilmu para ulama yang datang ke Mekah. Ayyul ikhwah rahimani wa rahimakumullah dan kitab ini penting untuk dipelajari. Sangat penting untuk dipelajari terkhusus para penghafal Al-Qur'an yang mempelajari tafsir Al-Qur'an supaya yang mempelajari akhlak hamalatul Quran ini benar-benar menjadi ahlul Quran, ya. menjadi ahlul Quran, ya. sehingga dia berada di atas sunnah Rasulullah SAW dengan memiliki akhlak yang Rasulullah SAW bahwasanya akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran ya. bukan hanya menghafalnya bukan hanya membacanya namun benar-benar mengamalkan akhlak Al-Quran ya. Kemudian setelah kita mengetahui secara singkat tentang penulis kitab ini yaitu Al Imam Abu Bakar Muhammad bin Husain Al Ajuri dan penting yang kita mempelajari kitab ini karena kitab ini kitab yang menjadi rujukan kaum muslimin ya. Penulisnya wafat pada tahun 360 Hijriah ya. Sudah 11 abad kurang lebih berlalu menunjukkan kitab ini menjadi rujukan kaum muslimin dan disebutkan di awal kitab ini sanad sampai ke Al-Imam Abu Bakar Muhammad Ibn Hussein Al-Ajuri -Al di mana ketika menyebutkan rawi-rawi sampai ke Al-Imam Abu Bakar Al-Ajuri ini dan di akhirnya berkata qala ana Abu Bakar Muhammad ibn Husain ibn Abdullah al-Ajuri di Makkah sanata arba wa khamsina wa salasmi'a qira'atan ali fil masjidil haram wa ana asma' di mana berkata Abu Bakar Muhammad ibn Husain bin Abdullah al-Ajuri di Mekah pada tahun 354 Hijriah ketika mengimlakkan membacakan ya, isi kitab ini kepada murid-murid beliau ya, Beliau mengatakan amma ba'd fa inni qailun wa billahi athiqu itawarris shawab al qawli wal amal. Sungguhnya aku mengucapkan apa yang akan aku ucapkan dalam risalah ini dan aku bergantung hanya bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala litawarris shawab untuk mencari kebenaran baik ucapan dan amalan maka aku meminta pertolongan pada Allah agar diberi pertolongan Allah dalam berucap, beramal termasuk dalam tulisanku ini. Ini bentuk pengajaran kepada kita semua. Hendaknya kita menyadari bahwa segala yang kita miliki baik itu hafalan, kecerdasan, harta, kesehatan, ya. semuanya yang kita peroleh di muka bumi ini itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita perkuat iman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan segala yang ada di bumi ini 50 ribu tahun sebelum ciptakan langit dan bumi sebagaimana dalam hadis sahih kata Allahu maqadir al khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50 alf sanah Allah telah mencatat semua takdir makhluk-makhluknya sebelum sebelum ciptakan langit bumi ini 50 ribu tahun sebelum ciptakan langit dan bumi ini sehingga ketika kita mendapatkan kenikmatan kesuksesan kelancaran kenikmatan kesenangan di muka bumi ini hendaknya kita ingat ini dengan pertolongan Allah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan sebab-sebab dan Allah yang memudahkannya. Allah memberikan kesehatan, memberi taufik kepada kita semua sehingga dengan ini akan menghilangkan ujub dari diri kita. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Man haqqaqa iyyaka na'budu bari'a minar riya." Barang siapa yang merealisasikan iyyaka na'budu benar-benar paham mengamalkan kandungannya hanya kepadamu ya Allah kami beribadah sehingga dia tidak butuh sanjungan pujian dunia dari ibadah-ibadah yang dia lakukan maka dia akan selamat dari riya wa man haqqaqa iyyaka nasta'in bari'a minal ujub dan barang siapa yang merealisasikan iyyaka nasta'in hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan maka dia tidak akan ujub. Dia akan selamat dari ujub. Karena dia sadar, paham bahwa apa yang dia peroleh di muka bumi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari Allah menciptakan kita di muka bumi ini di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam tiga kegelapan yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalas dalam surah Az-Zumar ayat 6 Allah ingatkan kita bahwasanya Allah menciptakan kalian di perut ibu-ibu kalian tahapan demi tahapan dari air yang hina kemudian berubah menjadi segumpal darah berubah menjadi segumpal daging kemudian berubah menjadi janin yang ada tangannya, ada kakinya, ada kepala, ada organ dalamnya. Dalam tiga kegelapan kata Allah. Ini kegelapan perut ibu kita, kegelapan rahim ibu kita dan kegelapan ari-ari ibu kita. Allah ingatkan. Nah, jati diri kita yang sebenarnya bahwa kita ini ciptaan Allah. Semuanya Allah yang mengatur. Telah Allah bantu kita semua di sini. Kemudian Allah ingatkan dalam surah An-Nahl ayat 78 Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa. Allah ingatkan ketika keluar ke muka bumi ini kita belum bisa bicara, belum bisa apa-apa, belum punya keahlian apa-apa, belum punya harta, ya belum bisa duduk dan seterusnya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan kalbu agar kalian mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memikirkan dia, mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an dan ayat-ayat kauniyah. Dengan itu apa kita bersemangat melakukan ibadah, mencari keridhaan Allah, mencari kebahagiaan yang abadi ya. dengan berada di atas Islam dan Sunnah, kokoh di atasnya di antara yang Allah berikan kepada kita kesempatan untuk menuntut ilmu agama di pondok ini. Ya. Ini kenikmatan yang sangat besar, aktivitas yang paling afdol di muka bumi ini, sebagaimana kata para ulama ilmu yang paling mulia di muka bumi adalah ilmu agama Al-Quran dan hadis yang itu Allah turunkan mengalahkan seluruh ilmu-ilmu yang ada di muka bumi ini sehingga hendaknya kita menyadari bahwa segala yang kita peroleh itu dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dicontohkan diajarkan oleh Al Imam Abu Bakar Al Ajuri di awal risalah beliau ini agar kita bergantung bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan ahaqqu mastuftiha bihil kalam maulana al karim dan sebaik-baik apa yang dengannya kita memulai risalah ini kalam kita dengan memuji Allah Maula kita, Rabb kita Al-Karim yang mulia, yang dermawan dan ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala beliau contohkan beliau sebutkan ayat-ayat yang dengannya Allah ingin mengajarkan kita bahwa dalam memulai segala sesuatu itu hendaknya memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalul hamdi ma hamada bihil karimu nafsah. Sebaik-baik pujian adalah pujian yang Allah Subhanahu wa taala puji dirinya sendiri dalam Al-Qur'anul Karim. Fa nahnu nahmaduhu bihi, maka kita memuji Allah dengan pujian-pujian yang telah Allah ajarkan kepada kita di antaranya dalam surah Al-Kahf di awal ayat di awal surat ayat 1 sampai 3 disebutkan Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as anna lahum ajran hasana Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menjadikan Al-Quran ini bengkok. Apa maknanya disebutkan dalam tafsir Sa'di? Annahu laysa fi akhbarihi kadhib wala fi awamirihi wa nawahihi zulmun wala abad. Yani dalam berita-berita akhbar yang disebutkan dalam Al-Quran seperti kisah-kisah umat terdahulu itu pasti ter, pasti telah terjadi tidak ada kedustaan padanya dan pada perintah-perintah dan larangan Allah tidak ada kezaliman sedikit pun di dalamnya ini yang harus kita yakini dan ini adalah tuntunan Nabi kita Muhammad SAW dalam beriman kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan termasuk Al-Qur'an yang telah Allah turunkan. Kita membenarkan seluruh apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan kita harus yakini perintah-perintah dan larangan-larangan Allah itu pasti sesuai dengan kemampuan hamba-hamba Allah. Pasti di dalamnya ada kemaslahatan maka di sana ada pelajaran al-maqasidus syar'iyyah mempelajari hikmah maksud dari setiap syariat. Disebutkan maqasidus shalah, maqasidus zakat, maqasidus shaum, maqasidus hajj. Karena pasti dalam setiap perintah Allah perintah Rasulullah SAW itu adalah kemaslahatan untuk hamba-hamba Allah. Pasti. Nah. Misalnya dalam ibadah sholat, Allah mensyaratkan ibadah sholat. Tujuannya agar keimanan kita itu terjaga. Agar keimanan kita terjaga, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga misalnya disyariatkan menikah di sana ada maksud yaitu hifdzun nasl atau hifdzul irb untuk menjaga keturunan, kehormatan. Ya. Kemudian dalam syariat yang lain misalnya ada kisos, ada diat, ada hukuman-hukuman had, ada dosa-dosa seperti mencuri, mengkodaf, menuduh orang lain berzina tanpa mendat bisa mendatangkan empat saksi laki-laki yang melihat langsung hukuman peminum khamar yang berzina tujuannya apa? hifzun nafs ya, untuk menjaga jiwa untuk menjaga harta hifzul mal ya. semuanya pasti ada kebaikan untuk hamba-hamba Allah ya, seluruhnya itu yang harus kita yakini Makanya Allah katakan walam yaj'al iwaja. Allah tidak menjadikan bengkok Al-Qur'an ini. Ini dalam berita-beritanya pasti benar dan dalam perintah-perintah dan larangannya itu untuk kemaslahatan masing-masing kita. Oleh sebab itu Allah ingatkan dalam surah Fussilat man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa wa ma rabbuka bidzallamil 'abid. Barang siapa yang beramal saleh itu untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sedikit pun dari amal-amal soleh termasuk ketika kita belajar menghafal ya, menuntut ilmu agama untuk Allah Subhanahu wa taala kebaikannya untuk diri kita sendiri. Pada hari kiamat nanti pasti kita akan lihat amal yang kita lakukan ini pasti akan kita lihat sekecil apapun amal soleh itu pasti akan dilihat apalagi amal besar menurut ilmu agama begitu juga Oman asaafa alaiha dan barang siapa yang melakukan dosa maka dia sendiri yang akan menanggung pada hari kiamat. Wa ma rabbuka bidzallami lil abid dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Jadi pada hari kiamat nanti apa yang kita lakukan di dunia itu yang kita lihat. Tidak akan Allah tambah-tambah dosa kita ketika dihisab dan tidak akan Allah kurang-kurangi, ya, tidak akan Allah kurangi pahala atau ganjaran amal soleh yang kita lakukan di dunia dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا Al-Quran ini disebutkan oleh Allah qayyima lurus di mana di antara makna Qayyimah ya. bahwasanya berita-berita khabar-khabar yang disebut dalam Al-Qur'an itu adalah khabar kebaikan memiliki keutamaan yang dengannya jika seorang hamba mengamalkannya akan mengantarkannya kepada keutamaan dan ketinggian derajatnya dan seluruh perintah Allah yang ada dalam Al-Quran ini adalah kebaikan akan mengantarkan seorang hamba ke derajat yang tinggi di, dunia dan di akhirat dan akan mengantarkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara makna qayyimah. Itu makna qayyimah ini maknanya mustaqim, lurus. Dan disebutkan bahwa Al-Qur'an ini liyunzira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Bahasanya Al-Qur'an ini kitabun nizara wa bisyarah. Memperingatkan orang-orang yang bermaksiat yang berpaling dari agama Islam, dari sunnah, yang sombong, tidak mau melakukan perintah-perintah Allah, tidak mau meninggalkan larangan-larangan Allah, maka dalam Al-Quran ini ada nizarah, peringatan dengan ancaman-ancaman Allah, azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Al-Qur'an ini adalah bisyarah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sebagai kabar gembira bagi orang yang beriman, menjalankan ketaatan, beribadah dan beramal soleh. Kemudian dalam ayat ini disebutkan wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna as anna lahum ajran hasana anna lahum ajran hasana yaitu ajran hasana ini diantara maknanya adalah surga Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kenikmatan di surga tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya makifina abada maka orang-orang yang masuk surga Allah mereka akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Syahidnya dalam ayat ini Allah memulai surat Al-Kahf ini dengan alhamdulillah segala puji bagi Allah. Maka Al-Imam Abu Bakar Al-Ajuri ingin memulai risalah beliau ini dengan pujian yang dicontohkan oleh Allah dengan menyebutkan awal surat Al-Kahf ini. Beliau memuji Allah dengan pujian terbaik yaitu dengan pujian yang dicontohkan oleh Allah yaitu dengan membacakan menyebutkan awal surat Al-Kahf ini. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk memujinya dalam surat Saba ayat 1 sampai 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi walau hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir Segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh langit yang menguasai dunia dan isinya dan bagi Allah segala pujian di akhirat dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Kemudian lanjutannya ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang masuk ke dalam bumi ini. Apa saja yang masuk ke dalam bumi ini Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dari hujan, biji-bijian, hewan, ya. sebagaimana kata Asy-Syafi'i di dalam tafsirnya, min matarin wa bazrin wa hayawan. Apapun itu yang masuk ke dalam bumi ini, Allah mengetahuinya. Dan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid begitu menakjubnya bumi yang Allah ciptakan ini fungsinya begitu banyak dari menyimpan memproses kotoran-kotoran nah, kita ketahui ya bahwa segala kotoran dari dulu sampai sekarang masuk ke bumi sehingga kita tidak mencium ya bau yang tidak sedap kemudian juga mait-mait dari makhluk pertama ya dari keturunan Nabi Adam ya, dimulai dari Nabi Adam dan Hawa sampai sekarang dikubur dalam bumi nah di, dikubur dalam bumi ini nah yang dengannya Allah menjauhkan kita dari aroma yang tidak sedap dari eh, apa bau atau aroma mait-mait begitu juga dari bumi ini Allah keluarkan barang-barang tambang yang dengannya bermanfaat untuk seluruh manusia. Begitu juga dari bumi ini ya masuk ke dalamnya air hujan, biji-bijian ya sehingga lanjutannya wama yakhruju minha. Dan Allah tahu apa yang keluar dari bumi ini. Disebutkan dalam tafsir ini min anwa'in nabatat wa asnafil hayawanat. Dari segala jenis tumbuh-tumbuhan keluar dari bumi ini. Ya. Tumbuh-tumbuhan nancapnya di bumi ini. Nah, ada yang dagingnya itu atau buahnya di dalam, ada yang di atas bumi ini ya. Tapi akarnya menancap di bumi ini. Begitu juga segala macam hewan ya. Ada yang tinggal di dalam bumi ini, ya. di dalam tanah. Wa ziluminas sama dan apa saja yang turun dari langit kata Asyasidi minal amlak wal arzak wal akdar yang turun dari langit itu dari rezeki takdir itu Allah tahu semuanya dari yang dahulu sampai sekarang Allah tahu apa saja yang turun dari langit wa ma ya'ruju fiha dan Allah tahu apa saja yang naik ke langit dari malaikat ruh-ruh dan yang lainnya dari amal-amal soleh itu naik ke langit dan Allah tahu dan Allah ciptakan malaikat-malaikat pencatat amal soleh kita, pencatat amal kejelekan kita. Bukan berarti Allah tidak tahu. Allah tahu apa yang kita lakukan. Tapi di antara hikmahnya Allah ciptakan itu supaya itu menjadi saksi nanti di hari kiamat ketika kita dihisap tidak bisa kita berkelit ya. Tidak bisa beralasan ketika malaikat-malaikat semuanya menjadi saksi termasuk anggota tubuh kita menjadi saksi apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala tahu semuanya ya. Apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Wa huwar rahimul ghafur dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Maha Pengampun mengampuni dosa hamba-hambanya yang bertaubat dengan taubat nasuha. Bahkan sebagaimana yang kita sering dengarkan dari hadis-hadis yang sahih ya, amal-amal saleh itu menghapuskan dosa-dosa kecil innal hasanati yuzhibna sayyiat kata Allah Subhanahu wa taala Semuanya amal-amal saleh itu menghapuskan dosa-dosa kecil ya. menunjukkan kedermawan Allah kepada hamba-hambanya termasuk dalam musibah-musibah yang menimpa seorang hamba maka sebagaimana dalam hadis yang sahih itu menghapuskan dosa-dosa hamba. Nah, Bagaimana dalam Sahih Bukhari, mayusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamin wala huznin wala ghammin wala adha hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khataya. Tidaklah menimpa seorang muslim dari apa? keletihan, capek. Ya kan? Itu jangan dikira sia-sia. Capek kita ke masjid, menghafal, capek kita duduk, bersila, capek kita mencari kurban, capek kita menyembeli kurban nanti biiznillah, capek kita mengeluarkan zakat, capek kita melakukan haji, umrah, capek kita dalam berbakti pada orang tua, capek kita dalam mengamalkan ilmu yang kita telah pelajari, termasuk capek kita dalam semuanya, ya, mencari nafkah, mencari wajah Allah dalam rangka mencari wajah Allah, menunaikan kewajiban itu semua menghapuskan dosa-dosa. Termasuk juga sakit, kesedihan, kegalauan, ya. Kesedihan dari ucapan-ucapan jelek teman, ucapan-ucapan jelek orang lain, itu menghapuskan dosa-dosa. Sampai duri yang menusuk seorang hamba itu akan menghapuskan dosa-dosa. Nah, menunjukkan kedermawan Allah kepada hamba-hambanya. Allah menginginkan kita itu kebaikan. Allah menginginkan kita masuk surganya sehingga orang-orang eh, yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala itu dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah membuka berbagai macam peluang, kesempatan Allah lipat gandakan amal-amal soleh agar kita biiznillah eh, dengannya bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Abu Bakar Al-Ajuri melanjutkan ahmaduhu ala qadimi ihsanihi. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala atas ihsan kebaikannya yang qadim ya. Yang la yazal walam yazal ini yang sudah ada dari dahulu dan abadi kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu ya. karena al-qidam ya. bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada al-qidamul mutlak yang selalu ada pada Allah kebaikan itu Allah selalu berbuat baik kepada hamba-hambanya Allah selalu berbuat baik kepada hamba-hambanya Allah itu lam yazal wa yazal yazalu muhsinan. Ya. Dari dahulu sampai sekarang sampai seterusnya selalu melakukan kebaikan kepada hamba-hambanya. Nah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang disahihkan oleh ash syalbani doa ya, ketika masuk masjid a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Nah, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, berlindung kepada Allah dengan wajahnya yang mulia, dan aku berlindung kepada Allah dengan kekuasaan yang kodim, ya. Yang dari dahulu Allah memiliki kekuasaan. Aku berlindung dari syaitanir rajim. Doa keluar masjid ya. Nah, doa masuk atau keluar masjid. Ya, ini al-qidamul mutlak. Al-qidamul mutlak ini milik Allah Subhanahu wa taala ini semisal dengan nama Allah Al-Awwal yang maknanya alladzi laisa qablahu syai'. Ini makna al-kidamul mutlak. Kemudian kata Al-Imam Abu Bakar Al-Ajuri Ahmaduhu ala qadimi ihsanihi wa tawaturi ni'amihi. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala pula dengan nikmat-nikmatnya yang berkelanjutan yang terus-menerus Allah berikan kepada hamba-hambanya. Nah, ini harus kita tanamkan pada diri kita bahwa selama kita masih hidup ini pasti Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita. Semenderita menderitanya orang di muka bumi ini pasti sedang menikmati nikmat yang Allah berikan. Oleh sebab itu kata Asy Muhammad bin Salih Utsaimin ya dalam hukuk da'at ilahi al-fitrah falau hajaba anka fadlahu tarfata ainin lahalakta walau mana'aka rahmatahu lamma ishta kalau Allah menghalangi sekejap mata saja sebentar saja karunianya nikmatnya engkau pasti binasa kalau kalau Allah halangi Allah berhentikan Allah hentikan rahmatnya sebentar saja tidak mungkin engkau bisa hidup di muka bumi ini Coba kita lihat misalnya ke jantung kita yang berdetak, eh, ke paru-paru kita yang masih bekerja berfungsi. Ya. Itu tanpa kita kendalikan kan? Nah, menunjukkan ke selama orang itu masih hidup ya berarti dia masih menikmati nikmat yang Allah berikan semenderita menderitanya dia pasti sedang menikmati nikmat yang Allah berikan sehingga ketika seorang tertimpa musibah di antara cara untuk menghibur diri atau meringankan musibah tersebut kita memikirkan nikmat-nikmat yang Allah berikan pasti nikmat-nikmat yang Allah berikan itu lebih banyak daripada musibah yang menimpa dirinya pasti sebagaimana kata asy Abdurrahman bin Nasir di dalam Al-Wasail Mufidah pasti nikmat yang Allah berikan itu lebih banyak daripada musibah yang menimpa kita Nah, misalnya juga misalnya nafas ya. Ketika seorang sakit waliyadzubillah baru terasa eh. Kalau dibelikan tabung-tabung oksigen itu nah, dari awal kita hidup ya sampai sekarang tidak terhitung berapa nilainya. Namun kadang kita nggak sadar bahwa ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara caranya kata para ulama agar kita ingat nikmat-nikmat Allah dengan menyebutnya dengan mengingatnya kembali wa amma bi nikmati rabbika fahaddits dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadamu maka ceritakanlah ingatlah kembali agar apa agar kita itu menjadi orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala Hamda man ya'lamu anna maulana al-karim allamahu ma lam yakun ya'lam. Wa kana fadluhu alaihi azima. Pujian yang beliau persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala Al-Karim telah mengajarkan pujian ini mengajarkan ilmu segala hal yang mana sebelumnya kita tidak mengetahui apa-apa jika Allah tidak mengajarkan tidak memberikan nikmat ilmu kepada kita bagaimana yang tadi disebutkan dalam ayat wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a ketika keluar di muka bumi ini kita tidak tahu apa-apa maka kita memuji beliau ajarkan kepada kita kita memuji atas nikmat ilmu yang telah Allah ajarkan kepada kita. Wa kana fadluhu alaihi azima dan karunia yang Allah berikan kepada kita sangatlah besar. Yang Allah berikan kepada kita sangatlah besar. Dan dalam doa yang kita panjatkan atau zikir yang kita panjatkan dalam sahih Bukhari, Abu ulaka bi ni'matika alayya ya dalam Sayyidul Istighfar yang hendaknya kita baca di pagi dan di sore hari. Aku mengakui ya Allah atas nikmat-nikmatmu yang telah Engkau berikan kepadaku. Nah, hendaknya kita mengakui dengan kalbu kita ini rukun pertama, rukun syukur bahwa segala nikmat itu dari Allah dan rukun kedua dari syukur apa? Mengucapkan alhamdulillah memuji Allah dengan lisan dan rukun ketiga dari syukur adalah menggunakan nikmat-nikmat itu untuk menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan ya dari kalimat beliau ini ya, hendaknya kita menyadari bahwa sehebat-hebatnya hafalan kita, ingatan kita, maka hendaknya kita ingat yang memberikan ilmu ini yang memudahkan kita, yang memberikan ingatan yang kuat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan lupa untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa syukra ala ma tafaddala bi min ni'amihi. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita semua. Innahu dzufadlin azim. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang sangat besar, memberikan banyak anugerah kepada kita semua. Hendaknya kita banyak mensyukurinya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Namun jika kalian kufur nikmat, maka ketahuilah bahwa azabku sangatlah pedih wa sallallahu ala Muhammadin abdihi wa rasulihi wa nabiyhi wa aminihi ala wahyihi wa ibadihi salatan takunu lahu ridwan wa lana biha maghfiratan wa ala alihi ajma'in wa sallama katsiran dan beliau mengajarkan kita agar bersolawat pada Nabi Muhammad SAW yang Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasulullah utusan Allah kepercayaan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada hamba-hamba Allah Salawat yang semoga mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan dengannya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan semoga salam juga tercurah kepada Rasulullah SAW dan tidak ada kekuatan dan daya kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. 6. Ini masih mukaddimah dari Al-Imam Abu Bakar Al-Ajuri. Masih banyak faedah-faedah yang ingin beliau sampaikan ya. Namun kita cukupkan ya. Sampai sini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua, keistiqomahan kepada kita semua sampai akhir hayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu